Pada tema ini kita teringat dengan ucapan seorang alim yang mana ucapan itu dinukil oleh Abdullah ibn Mubarak dalam kitabnya Az-Zuhd. Ucapan Muhammad ibn Ka'ab Al-Quradhi rahimahullah. Muhammad ibn Ka'ab Al-Qurawi. Beliau lahir pada tahun 40 Hijri. Muridnya sahabat Ibnu Abbas, Abu Hurairah, Abu Ayyub Al-Ansari. Berarti beliau seorang apa? Tabi'in. Tinggal di kota Madinah. Muhammad ibn Ka'ab القرظي المدني rahimahullah. Beliau berkata, "Idza aradallahu bi'abdihi khairan ja'ala fihi thalatha khisal." Kalau Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan kebaikan bagi seseorang, akan diberikan kepadanya tiga perkara. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan kebaikan bagi seseorang, tandanya tiga. Berarti ini merupakan tanda-tanda kebaikan. Pada kajian ini kita akan bahas mungkin tanda yang pertama saja. Karena kita dikasih waktu oleh panitia sampai 17.45. Nah, ya. kemudian setelah maghrib sampai isya mungkin akan kita lanjutkan dengan tanda yang kedua dan yang ketiga. Berkata Muhammad ibn Ka'ab al-Quradhi, "Idza arada bi'abdihi khairan ja'ala fihi thalatha khisal." Kalau Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan bagi seseorang, akan diberikan bagi dia tiga perkara. Poin yang pertama, fikhan fiddin. difahamkan dia di dalam agamanya. Berarti orang ini cinta kepada ilmu syar'i. Tanda kebaikan. Ucapan beliau enggak berlebihan. Pas. Karena memang diambil dari sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita semuanya hafal, yang kita semuanya sering dengar. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Muawiyah ibn Abi Sufyan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan, apa? Yafakihu fiddin." Karena Allah Subhanahu Wa Taala menginginkan kebaikan bagi diri seseorang, difahamkan dia di dalam perkara agamanya. Man yuridillahu bihi khairan, lafat khairan ini nakiroh, enggak tentu, enggak dikenal, kata tunggal fi syarat syart yang didahului dengan kalimat syart men. di dalam ilmu bahasa an-nakira fi siyaqi syart yufidul umum menunjukkan sebuah keumuman maksudnya apa apabila Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan kebaikan segalanya kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat hanya global universal umum yufaqihu fid din, maka difahamkan dia dalam perkara agama. Ketika sampai pada hadis ini, berkata Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani al syafii rahimahullah dalam kitabnya Fathul Bari. Yadullu al-hadis, konteks hadis ini. Man lam yatafaqqah fid din bita'allumi qawaidil islami wa furu'ihi faqad hurimal khair kata al-hafidh Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah al-murad bil hadis konteks hadis ini menunjukkan barang siapa yang dia tidak bertafakur di dalam agama Allah Subhanahu wa taala dengan tidak mempelajari pondasi-pondasi Islam dan cabang-cabangnya faqad hurimal khair berarti orang ini diharamkan dari kebaikan berarti hamba tersebut yang tahu dari ilmu tidak Allah Subhanahu wa taala kehendaki taufik bagi dirinya semakin jauh maka tanda kebaikan yang pertama orang ini faham dalam perkara agama. Tapi ini dengan syarat. Dia mempelajari ilmu untuk diyakini dan diamalkan. Kalau ilmu cuma sekedar tumpukan klip, yang tertumpuk dalam benak manusia tanpa praktek dan hasil nyata di dalam kehidupan sehari-hari, maka ini merupakan jenis ilmu yang akan membawa petaka kepada pemiliknya. Karena kelak pada hari kiamat ikhwani afidhakumullah la yazul qadama kaki kita nggak akan bisa bergerak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kaki ini nggak akan bisa bergeser, nggak akan bisa pindah. Sampai Allah subhanahu wa ta'ala tanya an ilmihi mada amila fi ilmu yang dia punya untuk apa? Dia akan bisa kabur, dia akan bisa lari. Kaki saja nggak bisa bergerak. Sampai Allah subhanahu wa ta'ala tanya kepada kita, ilmu yang kita pelajari, ilmu yang kita punya, ilmu yang kita datangi, ilmu yang kita catat. Sudah dipakai untuk apa? Oleh sebab itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Zaid bin Arqam meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala Allahumma a'udhu bika min ilmin la yanfa Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan Nabi tidak mungkin meminta perlindungan kecuali dari perkara-perkara yang beliau takuti. Allahumma inni bika min ilmin la yanfa ya Allah aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, ilmu yang tidak berguna. Jadikan sarana untuk mendebat para ulama ilmu yang dia punya menyombongkan diri di hadapan orang lain, ini hakikatnya dungu. Ya seperti ini bodoh. Yang nggak tahu tujuan daripada ilmu adalah untuk mengangkat kebodohan dari diri kita dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di atas petunjuk. Ini orang bodoh, orang dungu. Gak ngerti tujuan ilmu. Apalagi belajar pengen dipanggil ustaz punya kedudukan, pengen dipanggil sana, dipanggil sini. Bangga kalau dirinya dipanggil Syekh atau mencari ilmu untuk menyaingi temannya bahkan seniornya yang lebih tua agar supaya fatwa semua merujuk pertanyaan kepada dirinya jangan orang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda man talabala ilma liyujari bihil ulama yang mencari ilmu untuk menyombongkan di hadapan para ulama wa yumari bihi sufaha asiknya berdebat berduel argumen Sekali duduk 4, 5, 6, 7 jam. Temani dengan kacang dan yang lainnya. Masih debat. Mendebat orang lain. Mendebat orang-orang yang bodoh. Oh yusrifu an wujuhin nas. Atau dia menginginkan wajah umat manusia semua kepadanya. Adkhalahu Allahu nar. Nas'alullah salamata wal afiyah. Allah subhanahu wa ta'ala masukkan dia ke dalam api neraka. Atau dari ilmu dia mengharapkan kedudukan, kemerlap duniawi, popularitas, ketenaran, kekuasaan, jaringan yang luas, lancar perdagangannya, hartanya bertambah dengan ilmu, Ini semua dihindari dan ditakuti oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Man talabal ilma mimma yubtagha bihi wajhullah." Barang siapa yang menuntut ilmu dengan harapan wajah Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang menuntut ilmu mengharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, la yatlubuhu illa liyusiba bihi 'ardhan min ad-dunya. Tapi dia enggak belajar melainkan untuk mendapatkan kenikmatan duniawi. Dunia ini manis memang. Mengkilaukan. Menyeret seseorang. Barang siapa yang menuntut ilmu, yang mana ilmu itu seharusnya dia cari untuk mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, pahala di sisi Allah, wajah Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi dia belajar itu untuk mendapatkan kenikmatan duniawi. Lam yarih arfal jannah yaumal qiyamah dia tidak akan mencium bau surga pada hari kiamat. Baunya saja enggak sampai di hidung kita. Dia tidak akan mencium bau surga kelak pada hari kiamat. Ikhwani hafizakumullah. Maka tanda kebaikan seorang hamba dia faham kepada ilmu agama tujuannya ini untuk diyakini dan untuk diamalkan. Jangan kemudian iso ujar lan ngajar tapi raiso ngelakoni. Bisa berkata amalannya nihil. Ucapan dengan amalannya nggak sesuai. Di Dalam kitab Uyun al-Akhbar Berkata Zubaid Al-Yami rahimahullah, "Askatatni kalimat Ibn Mas'ud isrina Zana Ada sebuah kalimat perkataan Ibnu Mas'ud yang membuat aku terbungkam selama 20 tahun. Askatatni kalimat Ibn Mas'ud isrina Zana ada sebuah kalimat dari sahabat Ibnu Mas'ud yang membuat saya terbungkam selama 20 tahun. Apa ucapan Ibnu Mas'ud tersebut? Man kana kalamuhu la yuwafiq fi'lah fa innama yuwabbikh nafsah. Barang siapa yang ucapannya enggak sesuai dengan perbuatan, gak sinkron, gak connect, nggak serasi, nggak cocok. Nama yuwabbih nafsah dia hanya mencela dirinya sendiri. Dia yang mencela dirinya sendiri, jangan salahkan orang lain. Sebabnya adalah lisan. Kalimat Ibnu Mas'ud ini kata Zubair Talyani, membungkamku selama 20 tahun. Jangan sampai ucapan seseorang menyelisihi perbuatannya. Akan tercela, akan jatuh, akan jauh. Berani berbicara di atas podium. Kajian live streaming. Berdusta terang-terangan bahwasanya kita tidak melarang orang untuk keluar kota di saat pandemi. Baik yang di dalam kaplingan, di luar, apalagi yang di dalam kota. Kita nggak larang mereka untuk keluar kota. Silakan yang mau safar, silakan yang mau berdagang, silakan yang mau keluar untuk urusan keluarga, Kita nggak pernah melarang mereka. Subhanallah, hadza buhtanun azim, maha suci Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan kedustaan yang besar. Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim yaquluna illa kadhiba. Sungguh besar ucapan yang keluar di mulut mereka tidak lain dan tidak bukan adalah penuh dengan kebohongan. Pada tanggal 29 Maret 2020. Tidak boleh ada aktivitas keluar masuk kaplingan. Katakan boleh keluar kota. 29 Maret 2020. Tidak ada aktivitas keluar masuk kaplingan. Bahkan salah satu ikhwah datang dari kota Bali dengan menggunakan mobilnya. Ya ikuti protokol hand sanitizer, masker di dalam mobil. Dan dia punya rumah di dalam. Datang dan ternyata nggak bisa untuk melihat rumahnya sendiri. Nggak boleh masuk. Nggak bisa masuk. Katakan nggak ada nggak ada masalah untuk keluar kota. Yang dari luar pulau saja punya rumah di sana, Gak bisa untuk melihat hak mereka. Kemudian pada tanggal 9 Juni 2020. Ini yang kedua. Salah satu ikhwanuna ingin melihat saudarinya sendiri di depan portal kurang lebih sekitar 30 menit ah, uh, 30 meter afwan 30 meter terlihat di mata Aturan tidak boleh keluar dari portal. Aturan tidak boleh keluar dari portal. 30 meter. Untuk menjenguk saudarinya. Ya bisa. Lalu sama-sama ahli sunnah. Sama-sama menerapkan aturan. Sama-sama menerapkan protokol. Kata Mahmud Al-Warraq dalam tuannya. Isbir ala zulmi wa la zulmi Zulmu mardudun ala zalim. Sabarlah dari kezaliman. Kezaliman gak akan ada orang yang menolongnya. Fadzulmu mardudun ala zalim. Kezaliman itu akan kembali kepada pelakunya. Wakil ilallahi zaluman fama. Rabbi ani zalimi bin na'im. Sandarkan kezaliman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Serahkan kepadanya. Karena Rabbku, karena Tuhanku, karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak tidur dari mereka akan Allah Subhanahu wa taala tampakkan. Boleh silahkan berdagang. Salah satu ikhwah kita tutup selama dua bulan. Tidak bisa berprofesi karena aturan. Dua bulan tidak bisa bekerja. Kondisi ekonomi Mungkin keuangan semakin menipis. Sehingga terpaksa dia keluar, buka toko. Mungkin ada yang tahu. Dilaporkan. Maka pada tanggal 21 Mei 2020, kami menyampaikan pesan SMS langsung. Dengan tiga pertanyaan. Yang pertama, apakah betul antum buka toko? Yang kedua, Siapa yang mengizinkan antum? Kalau ada yang mengizinkan. Yang ketiga, saya besok ketemu dengan Anda jam 9 pagi. Bertemu jam 9 pagi. Tawar menawar. Tutup toko. Antum mau berapa? Kita kasih. Aku nah, malu mengatakan satu juta setengah untuk kebutuhan istriku dan anak-anakku. Satu juta setengah. Beberapa hari ternyata dikasih kurang lebih sekitar satu juta seratus lima puluh ribu. Satu juta seratus lima puluh ribu. Dua bulan nggak kerja. Satu juta seratus lima puluh ribu. Itu pun ikhwani afidhakumullah beberapa hari berikutnya datang tarikan SPP untuk anaknya. Akhirnya dikeluarkan dari uang itu dikasih satu juta seratus lima puluh beberapa hari setelah itu datang tagihan SPP terpaksa dia keluarkan dari itu dikatakan gak ada masalah untuk bekerja berdagang sampai keluar kota ini jaraknya tidak sampai dua kilo ditambah lagi yang lain mengirimkan secari kertas dengan uang lima ribu empat lembar lima ribu empat lembar berapa berarti dua puluh ribu paksaan untuk dimasukkan dan diberikan kepada anaknya di dalam. Nak irit. Abi sudah tidak bekerja. Untuk dua bulan, dua puluh ribu jajan bagi anaknya. Tidaklah takut dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mimpi beliau hadis Samurah ibn Jundub. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat seseorang yang tidur terlentang dan yang kaki berdiri wa ma'ahu kalubin min hadith gergaji dari buji yusak sidqahu ila qafah dia robek mulutnya hingga tengkuknya Nabi SAW alaihi wasallam bersabda subhanallah ma maha suci Allah siapa dua orang ini apa yang mereka lakukan apa yang mereka berbuat Kemudian malaikat menyampaikan hadza rajulu yakhruju min baiti fayakzib blughul afaq orang ini keluar dari rumahnya kemudian berdusta kedustaan itu menyebar ke seluruh ufuk tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala dengan al-kadzib. Al-Allama Al-Qadir Al-Mujahid Al-Kabir Al-Syekh Rabi Ibn Hadi Al-Madkhali Hafizahullah pernah menyampaikan sebuah kalimat memperingatkan akan ahlul al-dhulal wa ahlul ahwa di antara yang beliau sebutkan Al-kadhibu akhbath minal bid'ah. Kedustaan itu lebih keji daripada bid'ah. Kata beliau, Al-kadzab akhbath minal mubtadi' dan pelaku kedustaan lebih keji daripada pelaku bid'ah. Tapi beliau al-mubtadi yurwanu ya Pelaku kebid'ahan Ahlul hadis masih meriwayatkan dari mereka. Mengambil dari mereka. Rawau anil qadariyah wal murji'ah wa ghairihim min asnafi ahli bid'ah Para ulama mereka mengambil periwayatan dari Al-Qadariyah, Al-Murji'ah, dan yang selainnya dari kalangan Ahlul Bid'ah. Ma lam takun bid'atun kufriyah, wa ma lam takun, wa ma lam yakun kazaba. Selagi kebid'ahan itu tidak sampai kepada derajat bid'ah kufur. Dan selama mubtadi tersebut bukan seorang kazab. walau kana yantami ila sunnah kata beliau walaupun orang itu menisbatkan dirinya kepada sunnah al-kadzab akhbathu minal ahli bidah pendusta itu lebih keji daripada ahlul bidah kata beliau waqat aqda ibnu adi fil kamil seorang alim yang bernama ibnu adi menulis sebuah kitab yang berjudul Al-Kamil. Di dalamnya beliau menyebutkan wa ishrina baban lil 29 bab khusus untuk orang-orang yang berdusta. 29 bab lil bagi para pendusta. Wa baban wahidan li ahli bidah. Dan cuma satu bab saja untuk ahli bidah. Dalam periwayatan hadis. Ibnu Adi dalam Al-Kamil menyebutkan 29 bab Al-Kitabin, para pendeta. Ahlul bidah cuma satu saja. Kemudian beliau Wa qabila ahlus sunnah riwayat ahlil bid'ati sadiqin ghairi du'at. Dan ahlus sunnah menerima periwayatan ahlul bid'ah yang jujur. Dan mereka bukan da'i. Mereka meriwayatkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mereka nggak berdusta dan mereka bukan dai. Masih diambil dan diterima. Mungkin sebagian kita merasa aneh dengan ucapan Syekh Rabi Ibn Hadi Al-Madkhali. Walaupun sungguhnya ucapan beliau kalamun daqiq. Kalimat yang begitu jeli sekali. Syarat dan penuh dengan faedah. Coba ada Anda pikirkan. al Ya yata'ammad wa yataharra. Pendusta itu dia sengaja dan menginginkan kedustaan untuk maslahatnya, untuk kepentingannya. Dia sengaja berdusta dan menginginkan kedustaan. Fa'amma ahlul bid'ah. Adapun ahlul bid'ah. Mereka terjatuh kepada kebid'ahan. Karena beberapa sebab. Di antaranya jahil. Kebodohan. Tidak ada yang ngasih tahu. Kalau difahamkan mungkin dia ngerti. Atau terjatuh kepada kebid'ahan karena sebuah coba. Dan sebab yang lain. Maka dari sini kata beliau, Al-Kadib akhbar akhbas minal bid'ah. tak lebih kecil daripada kebid'ahan. Bahkan ikhwani afidhakumullah. Ba'adhul ulama, sebagian para ulama lam tiqbal riwayatul kazabin wa inkabah. Sebagian para ulama tidak menerima riwayat para pendusta. Walaupun mereka sudah taubat. Sebagian para ulama bahkan mereka tidak terima. Untuk urusan riwayat, maaf, saya nggak bisa ambil. Ucapan saya stop dulu. Dahulu pernah berdusta. Walaupun dia sudah pernah bertobat. Di antaranya Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi di dalam kitabnya Al-Kifayah fi ilmi riwayah. Beliau menyebutkan bab أن الكاذب في غير حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم turaddu riwayatuh. Kata Imam Al-Khatib Al-Baghdadi bab orang yang berdusta walaupun tidak berdusta dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi dia berdusta dengan hadis ucapan umat manusia maka riwayatnya ditolak bahkan sahabat Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu wa arda beliau berkata syarrur riwayati riwayatul kadhibi wa a'zam al khataya al lisan al kadhub sejelek-jeleknya penukilan adalah riwayat yang bohong dan dosa yang besar adalah lisan dusta lisan pendusta suka memutar balikkan fakta. Oleh sebab itu ikhwani afidhakumullah Imam Malik Beliau pernah berkata La yu'khadul ilm an arba'ah Jangan mengambil ilmu dari empat orang Ucapan ini dinukil oleh Ibnu Abdul Bar dalam kitabnya Jami' Bayanil Ilmi wa Fadli, La yu'khad al-ilm an arba'ah. Tidak diambil ilmu dari empat golongan. Safihun mu'linu safa wa in kana arwan nas. Orang bodoh menampakkan kebodohannya. Setiap dia berbicara, membuat orang risih, akan pengen ketawa. Dungu, gak ilmiah. Gak sportif. Nyata, nampak, jelas kebodohannya. Wa in kana arwan nas. Walaupun mungkin pandai berbicara. Yang kedua, sahibu hawa yad'u ilaih. Pengikut pengekor hawa nafsu yang mengajak kepada kebitahan, Pengekor hawa nafsu yang mengajak kepada hawa nafsu, pengekor kebitahan yang ke mengajak kepada kebitahan. Kemudian yang ketiga, yakdzib fi hadithin nas wa in lam yakdzib fi hadithin nabi sallallahu alaihi wasallam yang suka berdusta di dalam ucapannya kepada umat manusia mungkin walaupun dia takut untuk berdusta dengan menggunakan nama hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jangan diambil ilmu mereka ucapan Imam Malik rahimahullah berdusta pada ucapan umat manusia walaupun dia mungkin tidak pernah berdusta dengan menggunakan nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Kemudian yang keempat Dhu salahin wa khair walakin la ya'rif ma yuhadith bihi orang punya kemuliaan dhu khair wa salah orang punya kebaikan walakin la ya'rif ma yuhadith bihi tapi dia ini nggak tahu apa yang harus dia ucapkan nggak tahu apa yang harus dia kata, nggak mikir mana maslahat, mana mudarat. Ini empat golongan yang tidak bisa diambil ilmu daripada mereka ikhwani hafizakumullah barakallahu fiikum. Maka kita kembali kepada tanda kebaikan seseorang difahamkan dia di dalam perkara agama yang mana ilmu tersebut dia gunakan untuk beramal dan meyakini dengan ilmu itu mengangkat kejahilannya dan bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di atas petunjuk. Apalagi zaman ini ikhwani afidhakumullah zaman yang penuh dengan fitnah Semua orang ingin berkata, semua orang ingin berbicara. Media elektronik, media sosial, jaringan internet, akses dunia maya, status-status. Entah ucapan itu hak, ucapan itu batin. Entah ucapan itu menyakiti saudaranya, intimidasi, provokasi, kopi, pasti, terus dipancing dan dipancing. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, saya ati alanna sanawat khadda'ah akan datang di antara umat manusia tahun-tahun yang penuh dengan tipuan. Saddiqu fiha al-kadhib. Pendusta dipercaya. Orang-orang yang arogan dikompori. Manusia-manusia pandir difasilitasi. yukadzibu yukadzibu fiha pada tahun-tahun itu malah orang-orang yang jujur dijauhi dijauhkan dibunuh karakternya, dijatuhkan kehormatannya, dihina, martabat, dia, istrinya, anak-anaknya. Yudhamanu fihal khain para penipu dipercaya. Yukhawin fihal amin dan orang yang amanah dituduh, dikhianati. Wajantik yantiq fiha dan para ruwaibidha ini banyak berbicara. Silsilah demi silsilah. Ruwaibidha. Bayan satu dua tiga empat poster demi poster. Masya Allah. Posternya ngalai. Pengajian presiden yang ada di Istiqlal. Kalah. Yantik fiha ruwaybidah. Gitu. berbicara para ruwaibidah. Para sahabat bertanya, "Man ruwaibidah ya Rasulullah?" Siapa itu ruwaibidah ya Rasulullah? Ar-rajulu tafi. Manusia-manusia yang gak berguna. Manusia-manusia yang jahil, bodoh. Yatakallam fi amril amma. Berbicara urusan umat. Orang yang nggak tahu apa-apa berbicara mengenai urusan dakwah. Akan membantah orang-orang yang menjadi saksi. Ini saksi. Yang membantah nggak ada di situ. Ruwai bilang. ونسأل الله afiyah. Maka di dalam perkara ilmu ikhwani afizakumullah ada sebuah nasihat. Kita tutup dengan sebuah nasihat dari Ali bin Abi Talib. Nasihat ini dinukil pula dalam kitab Hilyatul Awliya. Begitu pula dinukil oleh Ibnu Abdul Bar dalam kitabnya Jami' Bayanil Ilmi wa Fadli. Kata Ali bin Abi Thalib, Ya Kumail, Kumail ibn Ziyad, seorang tabi'in, muridnya Ali bin Abi Thalib, nasihat kepada muridnya. Ya Kumail, Al-qulubu awiyah. Wahai Kumail, hati ini wadah. Hati ini bejana. Hati ini ibarat mangkok. Khairuha au'aha lil ilmi. Hati yang paling baik penuh dengan ilmu. Hati yang berisi dengan ilmu selalu menyerap ilmu. Gizinya Al-Quran dan As-Sunnah. Ihfaz ma aqulu lak. Hafal apa yang akan aku sampaikan kepadamu. An-nasu thalatha. Manusia ada tiga. Gak ada macam yang keempat. Manusia ada tiga. Yang pertama alimun robbani. Seorang alim robbani. Kita ini sering ya dengar generasi robbani, zaman robbani, apa-apa sedikit-sedikit robbani. Arti robbani itu alladhi alima wa amila wa allama. Robbani orang yang berilmu, beramal dengan ilmunya, dan menyampaikan ilmu tersebut. Ilmu, amal, dakwah. Ini Rob, Robani. Alimun Robani, berarti sifat itu. Bima kuntum tu'alimun al-kitab wa bima kuntum tadrusun dalam Al-Quran. Mujahid pernah berkata Mujahid ibn Jabr Ar-Rabbani alladhi yurabbin nas bisigharil ilmi qabla kibari. Robani itu yang membiasakan mengajari umat manusia dari dasar ilmu sebelum yang besar. Mereka disibukkan dengan ilmu. Alimun Robani. Paling beruntung bahagia. Semoga kita semua dijadikan sebagai golongan yang pertama. Yang kedua, muta'allimun ala jabilin najat. Kalau yang pertama alim, yang kedua muta'allim, orang yang belajar. Kalau tadi punya ilmu, alim. Yang kedua mempelajari ilmu. Berarti yang pertama guru, yang kedua murid. Yang pertama pengajar, yang kedua yang diajar. Yang belajar. Dan ini akan mendapatkan keselamatan. Kenapa? Terus belajar ilmu. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Yang meniti suatu jalan di dalamnya terdapat ilmu, maka akan dimudahkan bagi dia jalan menuju surga. Maka orang yang belajar kata Ali bin Abi Thalib selamat. Kenapa? Masuk surga. Dimudahkan jalannya menuju ke situ. Kemudian yang ketiga yang terakhir. Hamajun ra'a manusia-manusia yang tidak ada manfaatnya. Hemat. selalu membuat keonaran. Sana berbuat nah, keributan. Pindah sini, begitu juga rugi. Hemat. Ro'a pandir. Bung, dahil. adba'u kulli na'i' yang selalu mengikuti setiap ucapan orang. Pokoknya dia. Setiap ucapan orang tidak ikut. Ini sifatnya selalu hanyut. Kenapa? Enggak punya pendirian. Yamiluna ma'a kulli rih. selalu diombang-ambing oleh tiupan angin, utara, selatan, timur, barat. Sufi, kuburi, masuk kemudian sururi, halabi, itu tobat. Mungkin lebih parah. Ikhwani, hizbi, syi'i, obat lagi, tidak tahu kemana, tablighi. Terus seperti itu. Yamiluna nama kulli rih. Condong kepada tiupan angin. Kemana hembusan ini dia terkena. La yastadhi'u binuril ilmi kata Ali bin Abi Talib tidak memiliki senter, tidak memiliki lampu penerangan dengan ilmu. Ilmu enggak ada. Ilmu adalah cahaya, cahaya dia enggak punya. Segalanya ditabrak karena gelap. Tidak ada petunjuk. Walam yarja'u ila ruknin wasik. Dan dia tidak kembali nah, kepada pondasi yang kokoh. Selalu diombang-ambing oleh arus fitnah, selalu diombang-ambing oleh hawa, selalu diombang-ambing oleh kebatilan dan kebitahan. Maka di antara jalan keselamatan ikhwani afidhakumullah yang ini merupakan tanda kebaikan bagi seorang ahli sunnati wal jamaah, bagi seorang muslim fikhan fidin Kata Muhammad ibn Ka'ab al-Quradhi, fahamnya seseorang di dalam perkara agama. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.